murabbi hadzal ma'had Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mubarak beserta seluruh kepengasuhan kepengasuhanipun para pengurus pesantren majelis asatid nek cara jawane ya para guru ingkang insyaallah sedaya saged digugu lan saged di ora nyaut tak Tak baleni para guru ingkang insyaallah sedaya saged digugu lan di tiru. Sekedar mengingatkan konco-konco guru panjenengan semua adalah panutane santri, panutane murid. Apa wae sing dilakoni guru bakal ditiru kalih santri lan murid murite ucapan, perbuatan, tingkah laku dan seluruh perilaku dari para guru itu akan menurun kepada murid-muridnya. Perilaku baik dari guru akan menurun baik pada murid-muridnya. Perilaku buruk para guru pun akan menurun buruk pada murid-muridnya. Maka tidak keliru kalau dulu ada pepatah mengatakan guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Bahkan sekarang pepatah itu sudah semakin parah. Guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Artinya bahwa mendidik murid zaman sekarang jauh lebih sulit daripada mendidik murid zaman dulu. makai keterangannya ten wingking nek wektale cekap. Para wali santri Enggang minulio dan yang saya cintai anak-anak sekalian santri putra dan santri putri dari pondok pesantren Takfidul Quran Al Mubarak mohon maaf Bapak Ibu saya matur pakai istilah santri putra dan santri putri ngoten mawon senauso sebagian orang ada yang mengistilahkan santriwan dan santri Wati, yang putra disebut santriwan, yang putri disebut santri wati. Saya kurang sependapat. Mergo kula niku angen-angen lah wong santri putri kok diwati. Nah santri putra diwan saya gak po rapati masalah. Santri putri kok diwati. Diwati ku dijimak. yang meteng kabeh. menurut bahasa Indonesia ya, wan yang diletakkan di akhir kata itu salah satu artinya kan yang mempunyai koyok wartawan niku artinya yang mempunyai warta hartawan niku artinya yang mempunyai harta ilmuwan artinya yang mempunyai ilmu nek santriwan niku artinya yang mempunyai santri. Ya kiyaine iku santriwan. Sing gak enak ku nek Taiwan. Niku malah yang mempunyai gak pati enak. Maka saya pakai istilah santri putra dan santri putri ngoten mawar Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Bapak dari Musbika, Bapak Kepala Desa, seluruh perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, Enggang Minulyo, Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, jamaah pengajian dalam rangka hormat peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wisuda santri PPTK Al Mubarak ingkang insyaallah sedaya tansah pinaringan rahmat barokah soharidanipun Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mendapatkan anugerah yang besar, kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kita dihimpun oleh Allah, kita dikumpulkan Allah di majelis yang mulia, majelis yang mubarak di pesantren Al Mubarak. Majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai Raudatul Jannah, taman surga. Sebagaimana sabda beliau, "Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah." Tempat antara rumahku dan mimbarku kata Rasulullah itu adalah sebuah taman di antara taman-taman syurga. Panggonan antara dalamku karo mimbarku dawai Kanjeng Nabi ikut taman suargo. Kenapa tempat itu oleh Rasulullah disebut Raudhatul Jannah? Kengen nopo panggenan niku kali Kanjeng Nabi diwastani taman suargo. sebab di tempat itu Rasulullah mendirikan majelis taklim. Di tempat itu Rasulullah mengajar dan mendidik sahabat-sahabatnya tentang berbagai macam ilmu. Di panggonan niku kanjeng Nabi mulangi murui ngaji datang para santri. Maka jamaah sekalian, ghafara wa rahimakumullah, di mana ada majelis yang di situ dipakai untuk taklim, Dionok panggonan sing digawe ngaji, maka tempat itu oleh Allah akan diangkat menjadi taman surga, termasuk tempat ini. Amino. Hmm, telat. Saya ulang, amin yang kompak, oke? Okay? Di mana ada majelis yang di situ dipakai untuk taklim. Di panggonan sing digawe ngaji, maka tempat itu oleh Allah akan diangkat menjadi taman syurga termasuk tempat ini. Oh, amine ngenteni digetak sini. Lantas siapa penghuni dari taman syurga tersebut? Ya sedoyo jamaah sing rawuh meriki mriki meneh penghuni ini taman swarga itu. Wabeh masih song dongsong sor neng pinggir embong. Katut dari penghuni taman swarga itu. Dan di surga besok yes alu ba'duhum ba'duh Ngoten gambarannya Ahli surga yang satu dengan yang lain itu saling sapa. Penduduk si si si si itu takon-takonan ya, Jadi kok ketemu keluarga, ketemu dulur, ketemu tonggo, ketemu konco, ketemu kenalan sing padha ndek swargae. Iku meneh ya takon-takonan. jadi ibu-ibu penjenengan benjang ten gene swarga. Tapi nek sida. Mbok itu mbok enggak wong gladek ya. Lu jenengan kok kepanggih karo keluarga, kepanggih dulur, ketemu tonggo, konco, apa ketemu kenalan sing padha ndek swarga. E. Iku meneh ya takon-takonan sama ya. e. ya sampeyan. Kok ketemu ngono mesti takon. Duh, yuk Sampeyan yang swarga yu. Oh iya rek, aku bian kapan nono pengajian aku teko. Oh, tapi sampeyan kapan pengajian ngantuan ngono Eh masih yang ngantuan tapi kapan wayah jajane metu aku melek. Lah ono sih sing modele ngono iku. Eh pengajian yo tekoan yo, ah. tapi gek lungguh tuk ngantuk. Engko konsumsi dibagi jajane metu nampa jajan melek. Jajan dipangan kok jajan entek apa nana wong guyu rame ger ngono ku dene ya melu ger agapane masih yang ngono pokok sregep teko ndek pengajian oleh diamalno jaminannya swarga dan ibu bapak jamaah rahimakumullah di surga itu orang juga masih membutuhkan ulama Di swarga iku wong yo butuh kiai hmm, wong gelatih lek diomongi ngene iki mesti bantah mosok Masa. Wong wis ndek swarga kok sik butuh ulama barang, wis ndek swarga kok sik butuh kiai. Nggih, aja katik mosok sampean. Ahlul jannah yahtajuna ilal ulama. Penduduk swarga iku padha butuh nonang para ulama. Penduduk surga itu butuh ulama, butuh kiai. kayak apa katik butuh ulama, butuh kiai? Li'annahum yazuruna Allah taala kulla yaumil Juma Karena sesungguhnya penduduk surga itu ada jadwal, ada agenda. Setiap hari Jumat ketemu kalih Gusti. Taman ngomong Allah nu gak iso Saben dina Jumat pepanggian kalih Gusti dan berjumpa dengan Allah ini merupakan nikmat terindah di surga ketemu Allah ini merupakan nikmat terbesar di surga jadwalnya saben dinten Jumat menik bareng-bareng sowan dek Gusti Allah terus karo Gusti Allah ditakoni iki rombongan tekon ndi iki glate kecamatan di Jumpangka melu kabupaten di Gresik Ya apa? Kerasan tagak nang kene. Kerasan. Terus ditawani karo Gusti Allah. Eh wong glathek kepengin napa kon? Ngomong. Engko tak wenehi. Iku njaluk apa iku? Ayo kondo, engko tak kei. Iku kepengin napa iku? Ngomong, engko tak kei. Ditawani karo Gusti Allah. Lah, wong glathek kate matur nang Gusti Allah isin senajan kepingin. Kate ngomong nang Gusti Allah sungkan. Yo ya senajan kepingine gak karuan Yohan. Nah, kok isin? Lapo kok sungkan? Soale wis nampa kenikmatan sing akeh gak karuan bisa. Nek sik ditawani ae karo Gusti Allah. Wong glathek kan yo sani ya. Nalika ndek donya kelakuane kan gak pati apik. Ibadah yo ya gak bejaji. Amal yo ora beneh, sedekah mesti dipilihno dhuwit sing ragil. Dikai mripat kongkon gawe Nontok tulisane Quran, maca kitab kuning yang sering digawe ngencengi wong adus. Dikai lesan kongkon zikir, kongkon solawat, kongkon maca Quran yang sering gawe nyelatu bojo. Wis nampa kenikmatan akeh ndak karuan lho. Lho kok saya ditawani terus karo Gusti Allah. Izin kata ngomong. Akhirnya mereka meminta kepada kiainya untuk berbicara kepada Allah. Kiai ini yang matur Allah. jadi kiai itu tukang bicara donya tekan swarga. Ana sing ngomong nang kiai ini. Yai, yai sokeh kok yang matur. atur ten Gusti Allah no Aku kepingin kerupuk opel ngono. Lho, <coughs> iki kerupuk opel swarga. Cj, karo kerupuk opel glathek. Engko yai sokeh iki sing matur nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti niki Bu Supiah kepengin kerupuk opel ngono ngono. Ono mana sing kondo? Yi, kandakno yi nang Allah. Aku kepingin sate kucing. Omong sego kucing. <laughs> Kok sate kucing sampean. Ngono iku. Ternyata kula sampean butuh ulama, kula sampean butuh kiai gak mek ndek tok. Sampai wis ndek suar iki lo saya butuh ulama. Sampai wis ndek swarga lo saman saya butuh kiai. Makane lek karo kiai sing apik nggih. Hmm, nggih apane? Hmm, potong ngamu. Ono kiai gak tepak titik ngono dirasani ya. Apa kiai gak sombut karo omongane. Lek khotbahe kaya yok-yok oh, kelakuane tak warak. Ajak sedekah jariah dene dhewe gak tau nyumbang. Biasae ngono iku lambe-lambe kudungan biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampeyan butuh ulama, kula sampean butuh kiai, tapi maaf. Hormat dan takzim kita kepada para ulama, para kiai kadang-kadang kurang. Penghargaan kita kepada para ulama dan kiai kadang-kadang nggak ada. Gini apa bapak Eh jujur mawon. Padahal kalau zaman butuh kiai, ulama, dunia akhirat. Coba sekarang. Dalam interaksi hubungan sosial kemasyarakatan, urip di dunia, di seluruh aspek kehidupan. Kalau zaman butuh kiai kok. Mungkin iya apa mboten? Ayo coba urusan apa zaman sing nggak butuh no kiai. Ngapunten, Bapak Ibu, sampeyan kate besanan, minggu ya butuh kiai. Kate dolen dek calon besan, sungkan, akhirnya ngajak kiai digawe dekeng. Gaya weden-wedenan, gawe gaya-gayaan. Calon besan itu ben bangga, ben seneng. Uh, tibake calon besanku pelek e karo kiai. Eh, gaya-gayaan sekaligus didadekno juru bicara. Iku kon ngomong gak karuan. Ngono ku nek ngopahe yo mau gedang sak cengkeh unde-unde luru. Ayo sampai yang bapak seran tasmian akikoan no anak. Ayo butuh kiai, nyelok kiai kongkong dungo, mungkin apa betul? Sampeyan mengkhitankan anak, nyunatke anak ya butuh kiai kok kon dongani nggih mboten. Ayo sampeyan nikahno eh nyeluk kiai kon gitu nggih mboten. Sampeyan kepaten keluarga, ada keluarga yang meninggal dunia, ya ngundang kiai dikongkon ngimami tahlil. Hmm, polae ndak karuan kiai ini. Sentak sentuk sendat sendut genteang gentayang. tentengan ngimami tahlil nganti otot gulu sak jempol sikil keringete meruntus sak jagung-jagung. Ngono ku selawate ya kluthik 10.000. Ngantek ngapunten ibu-ibu saman meteng, iku ya butuh kiai, wetenge wis gede nyeluk kiai kok kondongani. Iku kiai ini gak melu lapo-lapo lho iku. sing pecicilan yo ya bojomu dhewe sampean mulang anak gak iso didik akhlake anak gak sanggup akhirnya pasrah kiai jaluk tolong kiai dikongkon mulang anak, eh, kongkon didik akhlak anake nggih napa mboten <clears throat> tapi penghargaannya kadang kurang maaf saya tanya boleh halo di pesantren Al Mubarok ini iki sahriyai saulan piro nih lima ngewu subhanallah Sama ngoyong di terminal cur ngewu sauyuan nih lo rong ewu eh sawulan anaknya sama di pesantren gini bayarnya lima ewu, berarti anakmu sawulan regane mek rong uyuan setengah mangkane ya suka ya kuru nih iku halo Bu kalau sering matur sampean nitip nitip sapi ae lho nang tangga. Iku andum bathi yo, bathi 2 juta yo sak juta edang. Bathi petang juta yo 2 juta edang. Iku nitip sapi. Sapi yo gak oleh ilmu. Eh kok nitip sapi sama nitip sepeda ontel iku lho ndek pasar 1000 iku sedina. Ane saulan. 30.000. Iku sepedamu yo gak mundak pinter yo. Yo gak mundak pengalaman, malah berat kabeh, rusak kabeh. Iki nitip anak, dikai ilmu, dididik akhlak, apal Quran, mempelajari kandungan Al-Quran, manfaatnya kanggo sampean. Lima ngewu. Kok sih ono ya penguripan model ini? Imam Malik itu putrane khatam ngaji Quran. Gurunya yang mengajar Quran kepada putranya kasih hadiah seribu dinar. Keping uang emas sewu untuk kone sapi oleh rongatus itu, Innova oleh seket lah paling enggak. ini mau sing khatam itu bayar biro. Oh, bisu. terus medit bisu sana. Oke, ini nanti aja keterangannya. Ini saya sampaikan di awal. Halo. Saya sama niso ibadah. Sing mulangi sinten? Kiai. Aku ki dirungokne apa to? Sama niso sembahyang, niso salat niku sing ngulangi sinten? Masya Allah. Sama niso iman, kenal Rasulullah. Mati bisa nih anu. Kaget. Tak kena digawe banter. Kenal Allah, itu yang mengenalkan siapa? Oh, gak nyawang aku malah nyawang lampu yang mati. Kalau kiai dulu zaman isok sholat iku sing iyo kiai-kiai kampung sing mengku langgar-langgar cilik. Iku jasane gede nang sampean. Murui sampean mengenalkan dasar-dasar agama ke sampean. Tapi seringkali mereka sampean lupakan, kurang dihargai, bahkan kadang-kadang diremehno. Mentang-mentang sampean wis ekonomi nih wis mapan, wis jadi pegawai, wis rumongso jadi wong, gak tau jadi pedet yo kan. Embuh eh, aku gak diremehno. Jarno sing dandani lampu, Jarno dandani sama nyawang aku. Kalau kau berpaling dariku, aku kan juga bisa cemburu sayang. Zaman kelingan Bian ngaji ndek langgar cili durung ana listrik ngaji sik gawe oblik diwuruki niate salat karo kiai telaten leh ngulangi صلي فرض Maghribi ثلاث ركعات مستقبل qiblati adaan مأموما لله Taala. Allahu Akbar. dulu begitu meneng ngaji meneh dimbui niate salat isya Salli fardul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar Meneng aji meneh dimbui niate salat subuh soli fardhu subki roke ngateni musaqabilal qib Rajan <coughs> wong biyen gak iso ngomong rakaat ini ngono gak iso ya roke ngateni mustaqbilal qiblat <coughs> da'an ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar dulu begitu ayo sama isok wudu iku sapa sing mulangi lah iya biyen diwuruki telaten sak artine niate nawaitul wudu li pengil hadasil asghari wong pian gak iso muni ain yo ngain ngil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala niat ingsun wudu krana ngilangaken hukume hadas cilik fardhu krana Allah taala dulu begitu sama iso maca Quran lancar leh maca Quran lanyah geledek badet ya fasih tartil sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya itu dulu yang mengajari dasar-dasar pembacaan Al-Quran itu sinten sing mulan ya ya ada biyen belajar Quran niku wangel tahun-tahunan lagi iso repot ya nah kayak sekarang sekarang mudah biyen wangel dulu kan belum ada kayak sekarang model kiroati kayak gini belum ada. Dulu masih pakai koidah lama, koidah Baghdadiyah. Penggolongan leh Mas Tani turutan berikan apa Oh, tiru berarti wong kene. Kayak diulangi ngica. Alif ba ta sa jim ha kho tandang rusa. Eh, Hotel Zara Za Sin Shin Shop Wa Pak Wa Ain Hoi Fakof Kaf Lam Bian Ngon Mem Nun Wawu Ha Lama Lip Hamza Ya Semoga pelajarannya terus dijahit-jahat Alif Fathah Alif Kasro I Alif Doma U A I U Dulu seperti itu. Mbak fatkaba Mbak kasrobi mempat kama ta kasroti babi mati. Bien. tak domatu kab domaku ro fatkaro ta kasroti tuku roti. Iya. Lu bengi-bengi nak ngomong-ngomongan karo bojo, bahas anak, apa bahas tanduran, apa bahas tambak, apa bahas butuhan. Sing wedok ngantuk, mripate siut-siut, sentak, senduk pamitan yo, pamit yo ngijah. Kam domaku, dal domatu, tak domatu, tu, ro domah ru, kudu turu. Nah, sing lanang yang jawab, ngomong do isoe. Yang lanang nek jawab yang ijah yo. Alif kasroh i kaf kasroh ki kaf fathah ka kaf domah ku i ki kaku. Jadi kan sak durungnya turu njaluk di notis ya. Iki apa sing diguyu? Lho, gegere karo sikile ngono. Kan yo kakung delocor gak enak kabeh lek digawe turu. Delok dilemesno dhisik pijet-pijetan. Eh sakarepmu guyu apa sakarepmu? Sing jelas pikiranmu gak padha karo pikiranku. Paling guyumu seje. Lu emang dulu sama sekarang kan beda. Metode zaman soalnya zaman. Lebih-lebih yang namanya high tech, kecanggihan teknologi. Ini ada positifnya, tapi banyak juga sisi negatifnya. Kalau nggak kita antisipasi bahaya loh, onok lune. Bahaya loh. Ngono ono sing jawab masa sih jer. Iya dong. Maaf Bapak Ibu sekedar mengingatkan coba. Dulu Bapak Ibu waktu masih muda mau surat-suratan sama pacar, susahnya minta ampun. teman kata surat-suratan karo pacarnya repot bian bisa ngelak obat nyamuk. Elek arek dikon ngenakno surate. Iku gak ketepaan diwaca dhisik karo arek. Onangan nemu isin biyen. Sekarang gak ono repot anak sampean kabeh nyekel HP sampean karo eruh. Diem-diem anak sampean SMS-an karo pacar, terek tek tek terek tek tek hmm, lagi ngapain saya? Pale sih terek tek terek tek tek lagi baca SMS ayang. Ngene Ya, SMS mana? tek tek tek tek tek. I miss you. Hmm, Balesane orang ada tek tek tek tek tek. Beda. lawang wong mainane wae wis ora padha. Anak-anak sekarang mainannya kan udah canggih, modern, serba elektrik, pakai remote. Nggih mboten? Heeh. Bapak sampean biyen sik cilik, dolinane apa, Pak? Neker, bentik. Iya to. Heeh, kekean. Hmm, oh, pengen mobil-mobilan ya lempung iku dembel-embel. Gawe mobil jeep, hmm. rodone ya tuku lempung coples sing gawe sodo digeret. Mesinnya ya cangkeme dhewe niku. Iku wis seneng. Kepengin sepeda motor ya sepeda ontel iku sebulke balon. Cilik cantang ning roda sing mburi ya diolahi tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok. Tembeledos balone Napa enten sing kaget ta? Ah. Sorry sayang. Nah, wong saya praktek nom bledos gak ya dor. Mosok nom bledos crit iki gak bledos iku. Wong biyen ngono kuwi terhibur. Aku saya menangi ngono iku. Lah sing wedok iku dolenane apa? Dakon. Heeh. Mm -mm. Karet, mm, ono kupu kinjeng ngono ku diinjop cuk. Sawirke gedeboke gedang cancang semabur. Seneng wis Menontong ah. Nonton ya dolenan entung. Entong dicekeli gelo-gelo diunani entong di lor kidul. Ini sak Indonesia ile padha. Entong di digital. kidul. Entong di lor di kidul. Wis eh, kaya wong gendeng kok. Entong di digital. kidul. Terhibur. Iya, nemu walang kadung ya candak cek templeke sirahe walang kadung sundari nek turu piye <laughs> iya ngono anjen Pangapunten, pangapunten. Ini perlu kita sampaikan di awal betapa hormat dan takzim kepada guru lebih-lebih yang namanya di lembaga pesantren. Ini merupakan syarat mutlak. Dan gini kita Ta'limul Muta'alim. Itu ada seorang ulama besar namanya Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Itu orang karomah hebat saking karomai saking hebat ya demek apa lho dadi duit nek dikarepno hebat dadi ana wong kok butuh duit, yi butuh yatra yi pira sedasa juta sae ditutuk metu duitnya 10 juta hmm nyoh ngono yi niki butuh yatra pira kali dosa juta, rong puluh juta, sae ditutuk, tuk, metu duitnya, rong puluh juta, nyoh, ngono, subhanallah, hebat. Lho umpama kok aku iso ngono ya wis kathik ceramah nang ndi aku. Tutak tutuk ngono. Ditanya sama orang, "Bima nilta hadhil karoma?" Jenengan kok punya keramat seperti itu? Apa? jalarane nopo jenengan kok iso koyok ngoten jawabannya apa li khidmati ustadi karena khidmah saya kepada guru saya, karena takzim saya kepada guru saya. Sampai sahabat Nabi yang paling alim Sayyidina Ali karramallahu wajah. Itu sahabat yang paling alim, saking alime sampai Rasulullah dawuhaken ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya itu kotanya ilmu, dan untuk bisa masuk ke kota itu harus melewati pintu gerbang. Siapa pintu gerbang dari kota tersebut? Ali. Ini kok dikai lagu karo Haddad Alwi. Ana madinatul ilm wa alim babuha. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Betul sakit Bu. Mboten saged. Lah nek niki wak peyek. Wak peyek niku saged. Mangkane anakmu betik-betik. Ya. Gerangane ngono. Imam Ali yang merupakan pintu utama untuk masuk ke kotanya ilmu itu mengatakan, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan." Saya ini siap menjadi budaknya orang yang mengajari saya satu huruf aja, gak usah agak-agak. Andaikan orang yang mengajari saya satu huruf itu menginginkan saya kerja, hasil dan upah kerja saya diminta dia, diambil dia. Saya siap. Dijual, saya siap. Diulangi satu huruf. Lek ana kenceng walib. Apa bungku yang guyu ana ngomong alif. yang mengajari saya seperti itu, saya siap dijadikan budaknya. Maka saya sering kali katakan, tidak ada yang namanya mantan guru. Sekali guru, selamanya guru, seumur hidupnya guru. Gak ono mantan guru. Apa mana bekas guru, bahaya itu nanti diwalik tadi guru bekas. Nah, aku paling tidak seneng lah orang ngomong, ngomong itu mantan guru saya, tidak ada itu mantan guru. Kemana itu bekas Satu hal keistimewaan yang ada di pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain itu sesuatu yang namanya barokah. Eh, monggo sarang-sarang donga nggih. Ten kene Gusti Allah, muga-muga putra-putrine panjenengan sedaya dados generasi ingkang Qur'ani. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita hormat kelahirannya Puja Allah dilem-lem karo Gusti Allah itu bukan karena apa-apanya tapi karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau Muhammad iku yakti netepi budi pekerti kang agung karena akhlaknya. Akhlaknya Rasulullah itu apa? Dalam cuplikan hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, wakana kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur. Perilaku hidupnya Rasulullah itu adalah Al-Qur. Nah, kita ndonga nggih. Halo. Ndonga niku ya ndonga. Apa ya ndonga iku? Iya dungo. Napa nggih ndonga niku? Hmm, Donga niku perintah Gusti Allah. Kula sampean diperintah Allah dungo ya ayo podo. Ayo to sampean ngomong dungo nu. Kula sampean iki diperintah Gusti Allah kengken dungo, nggih monggo sami Dungo, Ayo sing sregep dungo. Dituruti apa gak dituruti pokoke dikabulno apa enggak dongane sing penting diijabahi apa gak iku urusane Gusti. Sing penting kula sampean wis ngono ae. Pun niki kula terangke titik babakan donga, kersane kula sampean mboten salah persepsi, biar kita nggak keliru tompo, ben gak susah, sedih, ciliati, ati lebih-lebih putus asa ketika kita berdoa kepada Allah tapi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Permintaan kita gak dituruti karo Gusti Allah. Ben gak suudzon nanggone Gusti Allah. Kan tidak semua doa dan permintaan itu dipenuhi oleh Allah dengan dasar berpijak firman Allah dalam salah satu ayat Al-Qur'an لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور agar supaya kalian tidak mudah putus asa dari sesuatu yang gagal kalian dapatkan dan supaya kalian tidak merasa bangga terhadap sesuatu yang berhasil kalian raih nek gagal ojo putus asa nek gak berhasil ojo putus asa nek berhasil ojo rumongso bangga Allahumma sholli ala Muhammad Ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah umpama nggih panjenengan ndonga nang Allah wis suwi oleh ndonga nang Allah wis lawas oleh ndonga ten Allah memohon sesuatu ya wis usaha netepi syarat-syarat donga tapi kok gak segera dituruti donga sampeyan karo Gusti Allah gak dikabulno penyuwunan sampeyan karo Gusti Allah ojo susah ojo sedih ojo gelisah ojo putus asa gak dituruti donga sampeyan kalih Allah gak disembadani donga sampeyan kalih Allah. Aku ki dirungokno apa ora Gak dituruti donga sampeyan karo Allah ini belum tentu karena Allah benci sampeyan. Durung karuan kok mergo Allah geting karo sampeyan. Justru kadang-kadang saking sayangnya Allah nang sampeyan, saking cintane Allah nang sampeyan, maka doa sampeyan gak dituruti Allah. Permintaannya gak dituruti Allah. Nah, mesti batin maneh mosok ngono meneh. Lah nek cinta kok gak dituruti, ya ngono to Bu pikirane sampean. Cinta kok gak dituruti, Ibu. Ibu. Cinta itu kan gak selamanya harus selalu menuruti, sayang. Eh, diomongi teman-teman. Nuruti terus, wah gak cinta ya. Kadang-kadang dilomprong no. Oke, okay. Kadang-kadang gak nuruti itu tanda dari cinta. Tak kasih bukti. Tolong dijawab yang kenceng. Ibu. Menjenengan cinta kali anak napa badan Bapak-bapak cinta kali anak badan Oh, wong lanang glathek ganteng-ganteng do bisu tiba ya. Taman ngomong ngomong gih masuk gak iso ta. Bapak cinta anak badan Hmm, kebanteran pasti namanya orang tua ya cinta anak kalau ada orang tua nggak cinta anak itu orang tua gendeng namanya namanya orang tua kerja banting tulang peras keringat untuk siapa kalau nggak untuk anak pasti penjenengan cinta anak sekarang saya tanya umpama jenengan duit anak saya cili umur pitung tahun terus anaknya jaluk nang sampean jaluk nukok nukok sepeda motor gede kira-kira ditumbasakan apa betul diturutin apa betul? Nopo, gak ditukokno engko ganti duit iki masalahe duitnya ono bro oh gak koyo sampean gak tau nyekel duit ngono duit ono anak jaluk kono sepeda motor terus gak dituruti apa mergo sampean benci karo anak apa mergo sampean geting oleh anak Boten, justru karena sampean sayang anak, justru karena sampean cinta anak, maka permintaannya nggak dipenuhi. Lah wong umur pitung tahun. Nyelok nukono sepeda motor, turuti temen. Itu orang tua nggak sayang anak, nggak cinta anak itu, malah mencelakakan anak. Sama tukokno ditumpai nang anak sampeyan di jalan raya, ngebut, wanter tergas ditarik pol. Peng. terus, Oh. Mau diar anakmu. Maka permintaannya nggak dipenuhi oleh orang tuanya bukan karena benci tapi karena cinta. Mulane tak suwun Bapak Ibu masyarakat gelatek jenengan sing ikhlas, jenengan sing sadar, umpama jenengan kok wis oleh ndonga nang Allah, jaluk donya akeh, njaluk duit akeh, njaluk sugih, tapi gak dituruti karo gusi Allah, pancet melarat ae gak sugih-sugih. Iku tandane jenengan dicintai gusi Allah. Sebab wong sing potongane model kaya jenengan iku umpama dikei donya akeh, dikei duit akeh, didadekne sugih, jenengan gak kuat, keberkan donya jenengan malah mencret. Maka nikmatilah kemelaratanmu, oke? Okay? Atau sebaliknya, penjenengan kau umpama begitu doa ke Allah langsung diijabah, begitu njaluk nang Allah kau langsung dikei. Hmm, ojo girang gemuyu, ojo ayam-ayam dhisik, jangan keburu berbangga hati langsung diwenehi permintaan sampeyan kali Allah langsung dikei penjaluan sampeyan karo Gusti Allah itu belum tentu karena Allah sayang sampeyan belum tentu karena Allah cinta sampeyan kadang-kadang malah saking gregetene Allah nang sampeyan saking bencine Allah nang sampeyan maka langsung dikei soalnya Allah gregeten es langsung tak kei ben gak umek kae ben nang nyengkre ben nang mingkem soalnya potongan menggelatik ya wis ngene iki ngapunten, saya ngomong ini nggak ngawur, ada dasarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam sebuah hadis qudsi ada satu riwayat. Bapak Ibu, biyen ana wong. Saiki ya ana wong yo Mumpung durung dibantah kok. Kale ana sing kate bantah potongane. Enggak aku biyen ana wong. Saiki ana wong bae. Wis gak biyen ben gak dibantah ya. Ana wong gak biyen. Ana wong wapi ahli ibadah, wis ahli takarrub, ahli zikir, ahli riyadhah, ibadah yang Allah ki mau muamalah karo padha wong menungso yo wapi ahli ibadah wis suwi oleh ndongan Allah dari wong jumbangka wis suwi seru oleh ndongan Allah selawas oleh ndongan Allah wong yo apik ahli ibadah tapi gak segera dituruti permintaan negara Allah. Gak diijabai dengan negara kusi Allah. Padahal wongnya api loh, ahli ibadah. Di sisi lain, ono wong gak bener, wong gak kena, ahli maksiat. Senengane yo ya wis kope togelan yo ya, eh wis. Wis gak tak critakno akeh-akeh wong bapak-bapak yo ya wis kulino. Alhamdulillah. Eh, wah gak genah li maksiat. Begitu ndongane Allah, langsung dituruti karo Allah, langsung dikei. Sampai malaikat itu protes. Anjen malaikat itu kadang-kadang yo ya rada kendel nek karo Gusti Allah. Ya. Wani protes barang, saking akrabe. Lah wong Gusti Allah kate gawe menungso ae diprotes kok karo malaikat. Nggih napa mboten? Ya eh, sampean masih gak ngerti ngomong nggih aku ben lega. Gusti ya Allah kate gawe menungso iku lu diprotes karo malaikat. gini napa mboten? Heeh, niku ceritane kan di Quran. Surat apa ayat piro Karo. Engko ngomong nggih karo. Mencari dikongkon nggih. Eh wong dikongkon gak gendah kok manut. Masa dikongkon korupsi ya korupsi, kok nyolong ya nyolong. Ini wateke wong Indonesia yang ini, iki. Enggak nggih, enggak donung. Halo. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ketika Allah ndawuhi nang para malaikat para malaikat sak temene ingsun Allah kate gawe makhluk anyar tak dadekno khalifah nang bumi tak serai ngatur donya jenenge menungso hmm, para malaikat protes qalu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Ature para malaikat yang Allah, ya Allah, kok manusia yang dijadikan khalifah di bumi, kok manusia yang diserai ngatur dunia, padahal manusia itu suka bikin kerusakan, suka menumpahkan darah. ونحن نسبح bihamdika wa لك kami para malaikat selalu mentasbihkan, selalu memahasucikan engkau. Rumangso luweh layak kan, luweh pantas dijawab sama Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dawe Allah malaikat, aku sak temene ingsun niku luweh mudaneni, luweh ngerteni apa-apa sing siliramu kabeh ora padha ngerti. Ini juga begitu. <clears throat> Malaikatnya protes, "Ya Allah, ana apa malaikat? Ini ada masalah yang menurut saya enggak adil. Masalah apa? Niki lho, niki sijine tiyang sae ahli ibadah. Wis wis seru niki mundang oleh ten panjenengan, tapi enggak segera dituruti padahal tiyange sae ahli ibadah. Napa? No, oh, lah si jine iki wong gak genah, gak bener ahli maksiat. Begitu ndonga kok langsung diparingi. Padahal wonge gak bener. Nah adil ini Allah dawuh malaikat iku urusanku pribadi yo. Iku hak privasiku malaikat. Iku ana kodepine. Masih ngerti kodepine ya aku dhewe. Tapi nyawamu pengen weruh ya tak omongi. Siji iki wong pancen wong apik iki ahli ibadah. Wis lawas oleh ndonga ning aku. Aku ya weruh luwih weruh aku timbang awakmu. Nelapo gak langsung tak kei, gak mergo aku geding, gak mergo aku benci, aku seneng ngrungokno dongane wong iki. Kapan wong iki marek ning aku, mepet-mepet neng aku, guguk-guguk nangis-nangis, jaluk-jaluk neng aku. Aku suweneng, tak nikmati, makanya tak barno ae. Iki nek langsung tak kei, wonge men meneng, mandek, prei gak gelem oke kelangan aku. Tak barno, tak nikmati wong aku suweneng. Engkok mburi buri tak kei sing wakeh gede, tayel ngono. Ha sijine iki wong ra ahli maksiat. Begitu jaluk langsung tak kei, gak mergo aku kesenengan, soalnya aku blenet. Keri aku ngrungokno. Kowe nek dikai benang mingkem benang nyengkre. Gak ngeruweti. Paham napa betul? Oke Bapak, tak kasih satu gambaran lagi dalam realita kehidupan biar mudah difahami. Bapak mohon, mohon maaf ya, non sewu Bapak. Misalnya Bapak, sore-sore taman logo di terase oma, rokokan karo ngopi kan kebetulan hobinya sama dengan saya, rokok, ngopi. Jahil ini gak patah hobi aku. sore-sore. Misalnya bapak ya, sore-sore, zaman kok longgo di terase oma, terus rokokan, ngopi, terus ono wong ngamen pak nengarbe ngarepe sampean. Nah, Pak, wong ngamen niku wong jaluk duit. Ini apa mboten? Gambarkan itu ibarat orang yang berdoa. Ono wong ngamen, Pak, nengarbe ngarepe sampean jaluk duit. Sing ngamen niku wong wedo isih enom, rupane ayu, ambune wangi. Nang apa-apa niku sek kawenceng kabeh. Serba mentek, mentek sikil-sikilane barang api jan bodine ku ya apa ya? ya senyumnya manis wajahnya cantik menarik bibirnya merah delima pipinya kayak apel Australia hm, matanya kayak anggur merah Terus gampang aneh, raine koyok pasar buah eh ngitung siji-siji ya kesuwen borongan ngelumpuk saenenge buah ndek rai wayu Pak jenom rupane ayu ambune wangi sopan senyumnya manis bodine apik suarane enak nyanyiannya ku merdu nah, sama nyawang kiyer-kiyer diluk-diluk ngelek itu diluk-diluk ngelek itu karo brengos e sampean kelotekan model aku takon Pak kira-kira ki langsung sampean kei duit apa sampean teni sak marine lagune Pak Eh, yang jaluk imbuh bareng apa kamu Tak terima sak marine lagune jaluk imbuh, nek perlu yang buk tebas sak wong-wonge. Eh dek, katik ngamen dek ndi dek dek kene karo caca, beres-beres. Pak. Pak. Iku ngono jaluk duit, Pak. Lapo gak langsung saman kayak duit? Apa mergo saman geding? Apa mergo saman benci? Yo enggak, yo mergo saman kesenengan. Iki lah dikai duit langsung ah nyengkring alih wong e, kelangan dapuramu. Makanya dimbarno e, sak dawan-dawane lagu, gak suwe-suwene suwe engko mburi-mburi diwene kau wedi tayel no Kurang gede gedhe wekmu iku no nggak langsung dikasih bukan karena benci, gak mergo geting tapi mergo seneng sing gak melurun, urun gak ada cerewet. Kaya melu nyumbang piro ae. Masa karomku anggete gak kesel lah ngaji ngadeg ngene. Lungguh ngono ya gak pati kesel. Kate lungguh kursi wong panggonane endi kaya ngene sing mburi gak ketok mesti protes bengak bengok ngono. Ana aku ngalahi dulu dulu ngene, dulu dulu ngene ya kesel e pol. Masih dina ping 4 mau ana ibu-ibu sing gelem jadi itu mereka ya kok kuat aku. Bapak, iku njaluk duit gak langsung dikei, gak mergo geting tapi mergo eh gak direken meneh. Mergo nawa Seneng. Terus meneh, Pak. Ana wong ngamen meneh. Ya wong wedok ya, Pak. Cuma wong wis tuwek, rupane elek, jembure rada merongos. Enggak gudale ngomontok ambune tengi empawang ngono keleke iku bel bel bel nah, kecut ora umume kelek wong kecute standar internasional kecute kelek ukurane fitini wa dunya wal akhirah wonge modele morot model suarane jebrak nyanyi lagune gak enak lek nyanyi kuwi itu mumprat-mumprat murah-murah cangkem cangkeme apa aku takon Pak, kira-kira iki sampean teni sak marine lagune apa langsung sama gawe duit Pak? Ayo gak terima langsung ya gak oleh nyanyi barang ngono. Eh gak ada nyanyi, rebeki kuping. Ki lho duit ngalih ngono. Pak. Lapo kok langsung dikei duit? Apa mergo sampean kesenengan? Apa mergo sampean sayang? Ya enggak, ya mergo belenek sampean. Belenek. Ki lho duit nang ya, soalnya Soale potongan ngene iki lek gak nang dikei, baulet. Eh. Gelibet iso-iso nginep bareng ngono. Ngerumat ya. Jadi langsung diberi bukan karena cinta, bukan karena senang tapi karena benar. Sekalipun demikian, no acarane wis sudah kok. gak yo ndonga isine. Didongakno muga-muga barokah, yo ngono. Hah? Mati tak terangno masalah pendidikan paling mau sambutan-sambutan dewasa ya akan terangno pendidikan. Paling tapi aku gak ro. Salahe tekone kari lah ngono. Mau teko kari kaya aku dolenan wong aku yo. Ngono sik teko wis ono gremeng. Gak teko-teko sih bokong wis panas kabeh gak teko-teko. Aku krasa orang sani, Tapi aku yo santai, rasane ati wani pira sih kok wadik gelani meksae ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekalipun mekaten etikanya orang berdoa, adabe tata keramane niku kudu mantep yakin. Kalau doanya diijabah oleh Allah, gak oleh mamang. Ngertos mamang nggih? tidak boleh ragu-ragu. Wong -ragu. donga gak boleh ragu-ragu. Kudu mantep yakin bahwa doanya diijabah oleh Allah. Kanjeng Nabi dawuh, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." wa'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin lahin. Berdoalah kalian semuanya kepada Allah. Dungo sira kabeh yang Allah jalu Oh ae nang Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Hale utawi sliramu kabeh iku ngiyakini kelawan kasembatane donga. Gak oleh ragu-ragu. Wa'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin lahin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengijabah doa yang keluar dari hati yang lalai. Allahumma sholli ala Muhammad. Udu'allaha. Berdoalah kalian kepada Allah, meminta apapun kepada Allah Subhanahu. Ini satu pelajaran bahwa jaluk apa wae iku kudu nanggone Gusti Allah. Tidak boleh meminta kepada selain Allah. Tidak boleh meminta kepada sesama makhluk. Tidak boleh meminta kepada sesama manusia. Apalagi meminta kepada benda mati minta kepada batu, minta kepada pohon. Kau oleh. Maka termasuk asyirku fisti'anah. Syirik di dalam memohon pertolongan. Bukankah kita sudah ikrar kepada Allah. Setiap sehari semalam minimal 17 kali kita baca ikrar itu. Kapan? Halo? Ikrar kita kepada Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sehari semalam 17 kali ketika sholat kan sholat itu sehari lima kali betul sekalipun banyak juga orang yang lima hari sekali kok tunggu ya pokoknya ini modelnya ngono lima rokaat eh lima rokaat lima waktu sehari semalam itu jumlah rokaatnya berapa 17 di masing-masing rokaat kita baca fatihah di dalam Fatihah itu ada ikrar kita kepada Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Berarti minimal 17 kali kita ikrar itu. Lebih-lebih orang yang rajin sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, rawatib itu dikerjakan. Pagi, duha, malam nanti tahajud, witir, serwakab, sergap sholatnya. Kayak wong gelate. Hmm, yang usuh, film. Berapa kali itu ikrar ke Allah? Iyaka na'budu wa iyaka Iyaka namung ing penjenengan ya Allah. Maf'ul bihnya diletakkan di depan ini litaksis. Namung ing penjenengan ya Allah. Nak butuh kula nyembah, ngabdi ibadah. Wa iyyaka lan namung ing penjenengan ya Allah. Nasta'inu kula nyuwun pitulungan. Hanya kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk, tidak boleh kepada sesama manusia. Minta apapun harus kepada Allah, termasuk ibu-ibu. Gak oleh jaluk nang liane Gusti Allah. Jaluk duit blonjo langsung nang Gusti Allah. Gak boleh jaluk duit blonjo nang bojone, soalnya bojone yang menungso. Setuju, Pak? Ibu-ibu setuju? Saya saya saya tak genahno, tak genahno. Jaluk apa ae kudu langsung nang gone Gusti Allah gak oleh jaluk nang padha menungsoe, termasuk ibu-ibu. Jaluk duit blonjo langsung nang Allah, gak oleh jaluk nang bujui. soalnya bujui yang menungso. Setuju, Pak? Ibu-ibu setuju? Ibu yang nggak setuju berarti sama nggak mantep karo Gusti Allah. Sama nggak yakin karo Gusti Allah. Woi. Woi. Kok gak mantep sih? Sing mantep sing yakin pasti dikasih sama Allah. Minta uang belanja langsung ke Allah. Pokok sama ro teorine. Ya apa teorine? Gampang. Sama lek njaluk lungguh jejer bojo sampean. Jaluk duit belanja nang Allah. Lek ngomong sing banter, petno kupinge bojomu. Ya Allah, kula nyuwun duit damel blonjo ya Allah. Lek mboten enten duwite mboten saged blonjo, bojo kula mboten ngemplok ya Allah. Insyaallah kok bojomu meringis. Ya ya iki lho nyoh. Diparingi. Wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian harus yakin bahwa doa kalian diijabah oleh Allah. Gak boleh ragu-ragu, gak boleh mamang. Bu. Bapak, Wih, aja mamang. Allah iku wong Gusti Allah dhewe sing ngongkon kok. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tak turuti, tak turuti. Jaluk aneh aku. Wong donga iku njaluk nang Gusti. Allah ku apian. Allah iku semakin sering dijaluki semakin seneng. Ayo nek ana wong njaluk ya Allah seneng. iya ngono, njaluk nang aku. Njaluk apa maneh? Ya sing akeh, njaluk apa maneh? Njaluk apa maneh? Seneng Gusti Allah. Tambah sering dijaluki, tambah seneng dikongkon njaluk terus ngono. <clears throat> Kan nek menungso lak mboten, nek sering-sering dijaluki murang-muring. Bapak, taman duwe bojo nang jalukan ngoten niku seneng napa mboten? Eh, ya nonton-nonton jaluke jare. Eh, jadi, wong glatik. Ya tetep gak seneng masih jaluk apa wae nek keseringan. Uang yang sering-sering dijaluk muring-muring. Sama no pak, duwe konco. Diluk-diluk jaluk rokok. Janji ketemu jaluk rokok. Iya pisan pindo ping telu kei. Uy. Ketemu cak rokok e, cak. Nyo kei. Ketemu mana cak rokok e, cak. Kei mana. Ketelu cak rokok e, cak. Kei mana. Ping pat cak rokok aja Masih muring-muring sampean. Rokak rokok. Kepengen rokok. Kenal pot iku muten. Nang gitu gak duit. Mesti muring-muring sampean. Nek Allah ndak. Semakin sering dimintai semakin seneng. Dan Allah yang pangkatnya tertinggi, pangkatnya paling mulia itu dipanggil julukannya Allah nggak marah. Diceluk wadanane Allah nggak marah kok. Ya Jabbar, ya Mutakabbir, ini lah wadanane Gusti Allah. Ya qawit ya Basit, wadanane Gusti Allah. Allah nggak marah itu dipanggil julukannya. Uang toh. Pakai jadi bohopo. Nang diceluk wadanane ya murang-muring. Uang lagi duwe pangkat bohopo. Eh celuk wadanane mesti muring-muring. uang itu lho saking sombonge lagi dadi mbuh apa. Eh diceluk wadanane mesti mangkel. Wadane sik duwe pangkat mbuh apa. Mbuh apa. Mesti mangkel. Ya ana wong nang lawemu diceluk wadanane, drum-drum, drum mesti mangkel. Uang ini nek diceluk wadanane mangkel. Bumi sale ana wong ireng ku ya. Ya ireng temen sak kampung wis ya setuju nek wong iku ireng. Sakate nganggo musyawarah sepakat, mancen ireng sak untu-untune. ya sama celok wadanane, si black mesti mantel. Allah ndak. Allah ndak dipanggil julukannya Allah ndak marah. Bahkan Allah yang pangkatnya tertinggi paling mulia dipanggil langsung nama tanpa titel, tanpa gelar, tanpa jabatan. Allah ndak marah langsung dipanggil nama Allah tidak marah itu langsung nama itu tanpa titel uang tuh lagi jadi Loh apa? Neng langsung dipanggil nama nggak mesti marah. Gak kei titel, gak dikei gelar, manggil, uang itu lagi duwe pangkat. Nggo Dipanggil langsung tanpa pangkat mesti marah. uang itu lho lagi duwe titel. Nggo mesti marah. uang kadang-kadang sik dadi RT. Diceluk tonggoe langsung jeneng, gak ada dikai Pak. Enggak gelem noleh kok. Min. <laughs> bisa gak noleh kok. Hmm? Min min min. Aku ngono Pak RT. Nyeluk Pak kamu gak iso ta. Pak ana wong ya wis mari haji, ya kopiahe pote diundang kenduren karo tetanggane. Lah ning amplope nek undangan ya amplop, di amplop e langsung ditulis kepada yang hormat langsung jeneng KTH. Ngono ku semurang moring, gak berangkat, gak kudu berangkat aku wis haji gak dikai ha Enten apa mboten? Ya, Kaji Muhyiddin. Oh, kaji koplak ya. Ono ono mari haji gak ditelok wakaji niku semureng muring gak gelem noleh kok uang itu saking sombong yuk. Lagi tadi mbah apa. Maaf, saya sebut saya sebut pangkat dan nama, tapi ini hanya uh, fiktif dan rekayasa belaka. Apabila ada kesamaan nama dan tempat kejadian, umpomo kok ono wong dadi guru nang jenenge kok parti, umpomo ya. Nang mulang nang sekolahan, di sekolahan ketemu murite di sopo. Murid lek nyopo gatik Pak Guru, langsung delok jenenge Diparti mulang tadi. Mulang ae di, di libur apa di. di. Ya apa kira-kira ngamun apa mboten? Ya mesti murang murim. Padahal iku tasik dadi guru. Wong iki saking sombonge ya. Ana bapak, misalnya kok umpama jenenge Wiji, duwe anak kate berangkat sekolah, nyelok duit gawe sangu. Gak nyeluk bapak, langsung nyeluk jeneng. Ci Wiji nyeluk duite, Ci kayak eh, sanggup cici kayak eh, sabu iya nak Allah ndak, subhanallah es eh, dongo Jane yo kepengin dongo tapi gak iso. Dongo kok gak iso to. Saya sering matur, doa itu kan gak harus pakai bahasa Arab. bahasa apapun Allah paham kok. Sama gak paham ya Allah paham. Kan selama ini kesane kesane. Ndonga iku sapa wae. Kesane selama ini sing berhak untuk ndonga kan para kiai, para ustaz ngono to ya. Salah iku. E, sapa wae punya hak untuk ndonga. Acara seremonial apa-apa no mesti sing dibagi ndonga kuwi mbah ustaz, mbah kiai. Padahal durung karuan lho nek ustaze kuwi dongane lebih mandi timbangane sing ora patek ustaz. Ya iya kan haknya sama. Maka sekali-kali po. Dungo aku ojo ustaz. Acara yang terakhir adalah doa. Dimohon kepada beliau tukang pendego hmm. untuk memimpin doa. Lu kok diomongin. Iku kadang-kadang luwe ikhlas kok. Anggite ta. Saya sering mencontohkan ya wong biyen kadang lek ndonga masyaallah, lek mbok delok fasih ya ora fasih blas. Saiki lho sing ana karen-karene. Mudin-mudin kawak ya. Kadang-kadang lek ndonga ora cetha blas, wahumma. Inna nasaluka. Muni nasaluka ya gak iso nasaluka. Salamatan fid din. Wa ngafiatan tampil jasa wajia tampil ngilmi wa barokah tampil rezeki wa tobatan qoblal maut ora kematan ngindal maut wis gak cetoblas Eh wong saiki kok ya, fawase-fase. Apa maneh ustaz tanyaran. Sik medun keng pondok pesantren. Uh, fawase kon ngimami salat jamaah. fase no sampai keliwat. Kayak takbiratul ikram sampai bengung takbir. Allahu akbar. Apa sampai bengung-bengung. Ngelak ndonga ya oh pol. Allahumma inna nas'aluka. Kan kudu pas makhrote. Sin kaf. Ya, kudu diwaca nas'aluka. نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق له من قف نتا انتي لدي لمن صلاك تاتي ماري في الرزق بوك تلولا تلولو جل ان عندي مولو كوري انتي لنتي تانكين فاسي نيكو sing diterima Allah sing pun niku? Apa sing levasi? Ndak. Ukurannya bukan afsahuhum. Tapi afsaluhuma bi ruhihi illallah. Yang ruhnya lebih nyambung ke Allah. Loh, nek urusan dengan Allah fasih itu penting, penting, nek iso, penting. Diupayakan semaksimal mungkin. Tapi nyambungnya hati lebih mantep mantepnya hati nyambungnya dengan Allah itu jauh lebih penting faham makna nih ngerti makna nih penting tapi nyambungnya hati mantepnya dengan Allah jauh lebih penting. Mulai ini kekuatannya wong biyen karo wong ini Memang sih. Apa diguyu? Setengah dua belas ini udah. Kalau dibanding-bandingin orang dulu sama orang sekarang kan jauh. Kayaknya menang orang sekarang deh. Tak kasih deh biar mantap. Lek pintere pinter wong saiki karo wong biyen nggih mboten. Eh rapatek nggih kok sampe. Aset. Pengalamane ya pengalaman wong sani nggih mboten. Heeh, perekonomiane mapan wong sani wong sakniki soge-soge. Wong biyen ku masyaallah saya melarat-melarat mangan sego poting warang-arang. Tuku klambi anyar setahun sepisan, pendak bodoh, pendak riyoyo. Gak riyoyo gak iso tuku klambi anyar. Kadang kepengin kita anyar di winter, ngono. Iki mantan-mantan tukang winter Ya. iya. Hoi. Sugene suge-suge wong saiki ki rong biyen. Biyen daftar haji gak antri. pokoknya duitnya daftar cling berangkat ya. sampai kuotane kurang-kurang. Kan iki wong suge-suge. Aman lo daftar haji reguler Jawa Timur, daftar tahun ini 2013, berangkatnya 2026. Coba, telulas tahun nih suge-suge. Wong biar melarat-melarat. Sing dipangan meneh apa kadang gak mau wong sih an Sampai kaliren jadi penyakit. Makanya penyakit wong biar nih gue rotor mergo kurang mangan. Ancen gak ana sing dipangan kaliren dadi penyakit. Makane biar anak wong loro lek nuturi dikongkon mangan sing akeh. Ana wong loro mangan sing akeh sampean niku cek cepet waras. Mosok gak enak-enak titik dipaksa ta. Cek cepet waras, mangan sing akeh. Kon mangan sing akeh kurang mangan. Saiki anak wong loro, nemen wis megap-megap ambekane engki sengkisin. Hmm. Hmm. Hmm. hmm gak dikongkon mangan sing akeh lek nuturi. Mulane kemulane sembarang aja dibadok kae. Masa ana diuntal gering kon. lu penyakit wong saiki wancen rata-rata mergo kakean. Biyen ana wong loro digawa nang mantri, suntik karo nih, mari nyontek kayak obat. Hmm, kayak obat karo nuturi, obatnya diombe sing telaten ya. Terus sampean mangan ngene iki apik iki vitamin, mangan ngene iki sing akeh, sampean mangan iki sing akeh, sampean mangan iki sing akeh. Kon mangan sing akeh anjen kurang mangan no. Saiki ana wong lara digawa nang dokter, didiagnosa karo dokter ya, diperiksa. Dokter meriksa gobek-gobek. Wah, wah, wah. <laughs> Kayak no resep, rata rata Nggak Kayak no resep, karo nuturi. Obatnya ditebus, diombe sing telaten, jangan telat Cok mangan ngene iki bahaya iki. Cok mangan jenis ngene iki kolesterol. Iki jadi pangan nih diabetes. ini iki jadi pangan nih gara kena asam aurat. Dadi <laughs> eh, Eh, wong katek sak huruf yo. Ya. Pengalamannya, pengalaman saya ini pengamalan menang wong biyen. ilmunya mungkin kalah sama orang sekarang, tapi amalnya yang menang. Menang di amal. lelah ilmu illa bil amal. Ilmu tidak ada artinya tanpa diamalkan. Maka orang dulu itu prinsipnya gak ono ilmu tanpa amal, gak ono amal tanpa ilmu. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Tidak ada ilmu yang tidak diamalkan. Tidak ada amal yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Allahumma sholli ala Muhammad ngono makanya kadang dongane rambut jaji tapi mandi-mandi Hui. Ana wong loro nemen njaluk syarat trimo dikai banyu sak gelas disowo nyewa ya bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko lara lungo la ilaha illallah muhammadur rasulullah sebelno neng banyu ombekno. Waras. Dungane terima bismillahirrahmanirrahim. Tambah teko lara lunga. Tambah teko lara lunga. Iya. Ya tombone teko larane lunga temen. Kula niku winginane ya, winginane, winginane lawas. maksudnya wis rada suwe Bu kejadian wonten tamu ten griya nedhi syarat kan kula lek ten griya ya rada ngurusi departemen persubuhan ana uang jaluk syarat di omah nyuwun syarat yai takoni kali kula damel napa mbah kula niku sakit sakite napa niku madarane watos kembung kali gegere niku kompon cengkaku ndlojor pun pinten-pinten dinten terus ra kok nggih dipun rantos sekedap nggih terus tak jukono banyu sak gelas Wis tak wacana Fatihah umpamanya ini sapa Fatihah wis tak fasih-fasihno bu. A'udzubillahi minasyaitonir Wis tak fasih no sampai waladdallin rabbil firli wali walidayya walil mu'minin. Amin. Saku mantep al tu lima lah Wis Fatihah kena di gawe apa ae tujuane diwaca. Sepulne ning banyune kekno wonge wis sama nombekno sing loro. Watik takon wonge, terus pundi yai carane? Watik terus pundi carane? Aku malah bingung aku ngawur ae. Wis pokoke sedina tolong sendok aku yo. Nah aku kan yo eling lek dokter biasanya sehari tiga kali kan. Nek dokter kan sehari tiga kali. tak awur ae sedina tolong sendok sing telaten sing rutin. Insya Allah angsal pitulungan. Nggih Yai, matur suwun. Moleh wae. Oleh tolong dino balik nang omah maneh nggawa gula, kopi, rokok. Seneng aku, hmm, bati rasane. Enggak bati ya apa banyu sak gelas oleh tempo gula, kopi, rokok ana amplope sisa isine duit kan biasa wong sowan nang kiai nggo duit ya wong glathek yo lembean tok wae ngono ku aku kan yo bangga alhamdulillah iki rupane jodoh ini, wong seneng awak dhewe lek gula kopi seneng eh, gaya omong-omongan gaya kula gak suwe wonge nun sewu yai keparang matur monggo wonten napa mangke yai disuwun ngimami salat jenazah aku yo kaget dayek eh, karo tola toleh tak takoni lho kok salat jenazah iku sing pecah sinten gembah kula nika ya entak kan jalukno syarat mrene kok mati saniki aku dayek ngono kuwi kan tak takoni to wong elak syaratnya apa gak diombekno nggih sampun iki tapi menter isin to bu kula niki nyarati wong gak mari malah mati wong Isin aku ngelek alasan. Do sampai kalah. Lah le mau ngombekno ya apa? Lah terus kan sedino tolong sendok. Sampun sedino tolong sendok, sedino tolong sendok. Sing kon gawe sendok apa? Sendok teh. Iku salahmu. Karepku iku sendok makan. Nah, sendok teh iku kecilian ya mungkin dosisnya kurang aku ya. Nah, padahal ya perkara gak mandi. Sing kaya ngono lho. Lho kok kalah karo sing trimo Bismillahirrahmanirrahim tombo teko makanya nggih tolong halo putra putrine dipun dongaaken ingkang nembe khatam Quran maaf saya nggak pakai sudah khatam Quran kagelem aku nggak istilah sudah khatam dalam menghafalkan Al-Quran saya nggak gelem tapi nembe khatam baru khatam karena sudah khatam dengan 6B khatam itu beda. Halo. Coba 6B khatam karo sampun khatam niku sami napa beda? Beda. Nek 6B khatam Quran niku berarti masih ada upaya untuk meningkatkan, meningkatkan dan terus meningkatkan. Kan baru khatam hafalannya saja. 6B khatam hafalan kan sik butuh pendalaman, pengkajian. Belum lagi tingkat yang paling utama adalah pengamalan. Kalau sudah khatam, ah wes khatam ya wes. Halo. Padha karo ngene lho, coba pertanyaan saya dijawab. Taman seneng di duit-duit sampun kalih juta karo b 100 juta. Eh, duit-duit sampun kali juta karo nembe 100 juta seneng di hmm nek sampun kalih juta wis rong juta wis wakeh jane luweh-luweh tapi lek nembe 100 juta ada harapan tambah tambah dan tambah eh rati reken no. sama urusan ke anak juga begitu berat atau tidaknya Penjenengan gula wentah anak, biayai anak tergantung anggapan penjenengan ke anak. Abot tanggap biayai anak terserah sampean nganggep ya apa nganggep anak sampean. sama dua anak sampun kalih karo dua anak 6b 16. Iku ramutane luwe enteng b 16 sama tak kandhani. Nek sampun kalih oh, anak kula sampun kalih wis rumangsa kabotan sampean. Wis biaya wis telas kathah, anak kula niku sampun kalih, sampun nelasaken biaya kathah, sampun nggih eh, bingung. mau sampun no, tapi lek anak kula nembe 16. Eh, enteng kok tambah 14 engkas sik sanggup sih. Lho diomongi gak percaya. Politik nang Gusti Allah yang ngono. Halo. Makanya pengurus, ustadz gak kiai ini. Cok mamang kanggo urusan biaya untuk pendalaman ilmu Allah mesti dijamin karo Gusti Allah, mesti dicukupi karo Gusti Allah. Allah dhewe sing janji kok. Waktune wis telas sih. Hah? Eh kok dereng ngeget mau. Oke, okay, tak ajak selawatan. Karo eling-eling. Niki hormat Maulid Nabi nggih kalian nggih ya solawat arep-arep nyadong syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kal heleng eling pituture para sepuh biyen nek kula jujur kula niku seneng uri-uri tinggalane salafus solih yang sekarang udah mulai bergeser dengan masuknya budaya-budaya yang tanpa filter kadang tidak kita sadari itu merusak akidah dan akhlak karakter putra putri kula panjenengan sami kula kan kadang-kadang buatan sadar halo lebih-lebih niki zamannya wis akhir kula kok kemutan sian ana pujian zaman wis akhir sing sepuh-sepuh insyaallah saya eling nek wong biyen digawe pujian nek mari azan karo ngenteni salat jamaah halo aku ki sik dirungokno apa ora to tak angen kok kaya wong bento aku ngomong ora direken ngapunten nek kula ngaji niku sering Ngoten niku ngungkap pituturit yang sepuh biyen, tak kemas dalam materi pengajian. Ben aku diarani kuno wis gak apa-apa. Aku diarani desa, ya wis nyatane lewari sok. Ngajen wong desa. Ya apa ya diakoni ae. Yen ana niku zaman wis akhir karo anu selawat mangke ya Rasulullah salamun alaik ngoten nah. Dereng sing biasane digawe tibaan karo santri-santri. Ibu nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع يا رفيع عاشني والدرجي يا رفيع يا رفيع شني والدرجي Mari sama-sama Ya Rasulullah Saya saya saya saya saya saya Bu bu suaranya dibrolno mawon Bu Aja diempet ngeden kaya wong ngising Satu brol satu dua tiga Ya Rasul enak سلام عليك يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع يا رفيع عاشني والدرجي يا رفيع عاش رفيع عاشني والدرجي Zaman wis akhir zaman wis akhir bumine goyang Ya nak enten ngoten pujian Zaman wis akhir zaman wis akhir bumi bumine goyang akale jongkir akale jongkir negarane goncang akale jongkir akale jongkir negarane kuncang sarang ya Rasulullah diulang ya Rasulullah Ya رفيع يا رفيع الشن والدرج يا رفيع الشن zaman wis akhir bumine anjan bumi sering goyang iku dadi alamat zaman wis akhir akalin jungkir negarane goncang sing garakno negara goncang banyak terjadi kerusakan niku mergo akale menungso wis padha jungkir atine padha jungkir sing rusak donya mboten sinten-sinten sing rusak bumi mboten sinten-sinten tapi menungso piyambak zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas Allahumma sholli ala Muhammad akeh akal sing padha jungkir ati padha jungkir mulo donyane melu jungkir malah dadi kuwalik nek lima wong sepuh biyen wolak wali ing jaman. Kula sampean wis menangi iki wolak-wali ing jaman-jaman saiki molak-malik. Sing apik dielek-elek, sing elek dianggep apik, sing salah dibener-benerno, sing bener disalah-salahno. Halo. Mestinya cara aturan kan anak manut wong tua, tapi zaman saiki kualik wong tua malah manut anak bebasan kebo nyusu gudel padahal gudel ku durung metu enggak Nggih, saniki modele ngoten. Sing mestine tuntunan mung dianggap tontonan sing jane sekedar tontonan malah didadekno tuntunan saniki modele ngono sing cilik digedhek-gedhekno sing gedhe dicilik-cilikno sing ora penting dipenting-pentingno sing penting dianggap ora penting Tapi ten gene mriki nglathek halo kula takon jawab salat riyaya niku hukume wajib napa sunah salat subuh hukume sunah napa wajib Ngene glate mriki jamaah salat subuh karo jamaah salat riyoyo ora pundi? Niku tingkatane subuh karo salat riyoyo niku penting pundi to? Lah iya. Tapi jamaah rame pundi? Hmm, mesti bantah ngene. Salat riyoyo ya rame lah wong setahun mek sepisan lah ngono to. Apa salat subuh ben rame jamaah ya diusul diusulno pisan, subuh setahun sepisan ngono. Jan gregetke kok mau molak malik ngapunten ini sering saya sampaikan. Saking kepengen suke gak peduli berbagai macam cara ditempuh, gak peduli halal haram, nek perlu renten ngan ana duit. Utangi telung juta, telung wulan dadi sangang juta. Wonten ta mriki? omae di RT piro wonge? Astagfirullah. Kok ngutangi dom bayar cagak listrik iku. Embo. Eh, Wong saniki do malik uteke. Oh, padha ngetok no duit kata Bunti sama nek zakat mal karo zakat mal. Bu. Eh rambut jawab ya bos, Kaya ayu-ayu dhewe. Duit akeh waya Idul Adha dikokon korban ini gak gelem, senengane dadi panitia. Tapi entah-entah daging. Dorong dibagiin fakir miskinnya juga sampil. Akhirnya dagingnya kurang fakir miskin kauman. Enten tah panitia sing ngoten Oh berarti ndek kene apa wae akeh. Sorry Bapak, kalau ada panitia kurban seperti itu, jane fakir miskin ya uman dagingnya cukup, tapi mergo panitiane nakalan, daging kurang fakir miskin gak uman. Dintekno panitia. Maka panitia kurban seperti itu layak dan pantas untuk dijadikan kurban tambahan. Arno. Wonge teko muring-muring iki, gak betah mulia kon. Ayo repese siiran sik. <coughs> Jarno. Bumi yang goyang, neko goyang arane lindu bumi yang goyang, neko goyang arane lindu Wong pian leh ngarani lindu Jadi kan kemainnya gempa bisa dikait tektonik lewang pian yang lindu ngono <clears throat> ya tunggale pian no anak nang wong tua kan ya pak, mak ngono. ini ya papa mama. Jangankan anak hubungan suami istri aja sekarang udah gitu. Suami manggil istri mama. Istri manggil suami papa. Wong gelate kawaya. iya, saya kan jangan ngono. mereka gone anu, tani apa tambak tuh gini, Tani berikan mereka Oh, Ngono gaya papa mama. Sing wedok kate berangkat pengajian muslimatan. Acarane nah, kan mari zuhur. Jam 09.00 isu wis pamit nang bojone. Papa, nanti habis zuhur mama mau berangkat pengajian, Pak. Mama pamitnya sekarang aja, Pak. Kan nanti habis zuhur papa mau ndaut. Mama pamit sekarang aja ya, Pak. Takutnya nanti mama nggak ketemu mama, keburu papa berangkat deh. Mama pesen ya Pak, nanti kalau Daud winehnya dikelumpukkan. Biar besok mama enak kalau tandur. Dan gelate, gelate. Ketemu keponaan ini ya. Eh sayang ikut tante sayang. Eh, biasanya bebek eh, tante. Ikut tante sayang. Eh, ponaannya katut. Emang tante mau kemana sih? Tante mau berangkat ngasak ini. Eh, eh. Ya Allah, waktu habis. Bumi neko yang bumi neko yang arane lindu. Bumi neko yang bumi neko yang arane lindu yang sembahyang sembah sembahyang bakal dibendu yang sembahyang sembah sembahyang bakal dibendu Salawat sarang Ya Salamun alaik يا رسول الله يا رسول الله يا الله يا رفيع شان والدراجي يا رفيع شان mun kula aturke tiyang sian niku mergo nek nuturi sak nuturi niku disesuaikan dengan kadar kemampuane sing dituri tuturi kelimun nas bi qadri uqulihim karena orang dulu itu akalnya durung nyandak umpama diduki dalil-dalil sing daki daki dalil nakli ayat Quran hadis urung nyandak mula diduki dalil ngono iku bumine goyang arane lindu sing kak sembahyang bakal di Bendu di benduku dilaknat. Digatuk-gatuk nih ngono. Bumi ini Arane lindu. Saya nggak sembahyang. Bakal dibendu ngono. Soalnya biar mau didui ayat Quran durung nyangka. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laini wa qur'anal fajr. Durung nyanda. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laini fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa أن yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. turunnya enggak, ya digawe ngono iku, bumine goyang arane. Lindu sing gak sembahyang bakal di eh ra direken ya wis tak terusno ae. eh? Bahkan kadang-kadang lek nuturi dalil iku terima gawe lambang. Kon niku nek selamatan gawe tumpeng lho ngono. Iku kan pitutur, tumpeng ku tegese limang waktu sing mem salat limang waktu sing mem No, dokore lincip tumpeng iku diarani buceng iku tegese lek nyebut sing kenceng, zikir semangat. Sego berkatane wadahi godhong gedang, bentuk api jenenge takir. Iku asline saka tembung talkir, manane pepeling. ngake-ngake ngakeno di Ngono. Arek nom-nom di pleset diplesetno e. Tumpeng nek pengen iso metu kudu mempeng. Dokter lincip diarani bujang ben iso mlebu kudu kenceng. Ini serang genah kabeh kok arek saiki. Ini persepsinya kan terus gak karo kapan. Ya pancen ya apa apa nek gak kenceng ya gak iso mlebu yo ya, an. Temen kok gak enak sih model. Lho saiki sampean mlebu agama ya dikon sing kenceng kok lek ndonga ihdinas siratal mustaqim iku dalan sing lurus kenceng lempeng aja bengkang-bengkong. Wong biyen kadang dalile dari ngono iku. Lek duwe gawe mantu duwe manten iku omahe kei janur, jaan nur ngono karepe ngono. Padang jaba jerone untuk cahyo, zahir batine. Selamat bagi yang mulya donya akhirate. Kemantene putri di make up, dirias, wayu dilungguhno. Kon menunggu kemantan putri arane kuwade. Donga kuwade tegese Mantannya ben kuat barang sing gedhe Cek tak, sama nek guyu kok ngono modele. Sing gedhe apane? Wong oh, sampean kule gak ngerti karepku aja mbok angen-angen dhewe ngono lho. Eh, bro, bro, rungokno sik. Kuwade kok mantene ben kuat nampa ujian sing apa nek waktu kok sampe koyo ngono. Ben kuat nampa ujian sing gedhe, kuat nampa cobaan sing gedhe. Akhire kuwade kuat nampa kanugrahan sing gedhe, kuat nampa kenikmatan sing gedhe. Understand? Engko ngono mau guyumu. ngomongi temen-temen. Zaman wis akhir ngapunten suarane serak. kopi kopi. Njaluk kopi gak dikeki yo. Mula nek jahe tambah nemen serake. Biasanya ya rada enak Bu suarane tapi pas serak. Apa Bu? Zaman wis akhir, zaman wis akhir, wis karen karen. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, wis karen karen. Anggone zikir anggone zikir cok nganti leren Anggone zikir anggone zikir cok nganti leren Sarang selamat. Ya Ya Rasulullah Alaik Ya Rasulullah يا رفيع عاش يا رفيع عاشني والدراجي يا رفيع عاشن Zaman wis akhir wis karen-karen. Kula zaman urip nenggone zaman sing koret-koretan. Mula anggone dikir aja nganti leren. Lebih-lebih yang namanya Quran. Udahlah satu aja cukup sebagai bukti betapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti dawuhaken inna lillahi ta'ala ahlan fil ard sesungguhnya Allah punya keluarga di bumi. Allah punya keluarga di bumi. Para sahabat dengar dawai Kanjeng Nabi ini heran dan bertanya, "Hal lillahi ahlun ya Rasulullah?" Apakah Allah punya keluarga di bumi ya Rasulullah? Aku kirakan ora iki. Apa Gusti Allah itu enggak ada keluarga di bumi? Naam lillahi ahlun fil ard. Iya, Gusti Allah dikeluarkan di bumi. Keluarga di sini yang dimaksud keluarga dalam artian diperhatikan dan betul-betul dimuliakan. Namanya keluarga. Sinten? Keluarga Gusti Allah niku alladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwa wa 'ashiyya, orang-orang yang sergap maca Al-Qur'an dan bahkan Rasulullah setelah itu bersumpah, Wallahi, man akramahum, akramahullah, wa man ahanahum, ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Tapi siapa yang mengenyek? Apa mengenyek? Ya, mengelokkan. Mengecece. Merendahkan orang yang menghafalkan Quran. Hamilul Quran. Pasti dia juga akan dihinakan oleh Allah. Direndahkan oleh Allah. Eh kok ngoyong-ngoyong. Masya Allah. Maca Quran niku bersasat omong-omongan karo Gusti Allah. Enggak Man arada ayyatakallama ma'allah yakra'il Qur'an. Sapa wangi sing kepengin iso omong-omongan karo Gusti Allah, maca Quran. Nanti maca Quran itu bebasan omong-omongan karo Gusti Allah. Awang nang iso omong-omongan karo Gusti Allah gawaya to. Laka iso omong-omongan karo bupati wis gawaya cerita ndek koncoe. Aku mau ketemu bupati di pasar. Ngomong-ngomong rada suwe aku. Tak jaluki rokok bareng wong e. Iku tak sik ketemu bupati sik omong-omongan karo bupati, apa meneh sampean iso omong-omongan karo Gusti. Ya apa carane? Maca Quran. Pun kapan-kapan disambung tentang Al-Qur'an. Heh. Kurang rong jam kurang. Kate meloro wong sampai Ya. Ambon insyaallah Aku tahu kamu cinta aku Tapi kita dibatasi waktu Nggih Tak itu, kalau mesti nek badan nerang ini babakan Quran pun anu tahun ngajeng ngai ya, nek diundang mana ya. Enggak, <coughs> enggak. Nggih muga-muga. Niki langsung donga. Ibu sawangane kok abot ngoten Bu sampean. Bu, bu wis rong jam sok kurang. Ah. Insyaallah insyaallah kapan-kapan Bu. Namun gak saaken kula ta. Eh, sare sak. Dalam. Uh, tahun depan diminta lagi. jalur nang asisten sih ono jadwalnya kok Nggih, soalnya wingi laporane ten kula 2014 Desember pun telas masuk 2015 Mei punan. Nggih. Nggih. Kita nih mungkin-mungkin pesantren ini kita terus pesantren yang kang manfaah, maslahah, barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Sedaya santri-santri ingkang dan menikah pesantren muga-muga datus generasi ingkang Qur'ani datus generasi yang solehin solehat Katungaken pengasuhipun, ustad ustadahipun muga-muga selalu diberikan kekuatan zahiran wa batinan. Alhadinnya wa ala kulli niyatin solehah Nabi Rahmah Syafi'il Ummah. Bunyati doa al-qubul, ijabati sulh, sulil amali wal ma'mul, mujahin Sayyidina Rasul.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 روح سيدنا محمد منا التحية والسلام وادخلنا الجنة برحمتك دارك دار السلام تبارك ربنا وتعالى يد الجلال والجمال والإكرام اللهم اجعل هذا المعهد المبارك يا الله مأمور مرضى معبدك الصالحين ومع مرضى معبدك المؤمنين مع مرضى معبدك المتقين مع مرضى المخلصين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا قوما وجماعتنا خصوصا تلاميذ المعادن المبارك من أهل العلم وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة في الدارين ولا تجعلنا وإياه من أهل الكفر والشرك فساد والشر والضير اللهم اجعلنا وإياهم من العالمين اللهم اجعلنا وإياهم من العاملين اللهم اجعلنا وإياهم من الراسخين اللهم اجعلنا وإياهم من الذاكرين اللهم اجعلنا وإياهم من الراشدين اللهم اجعلنا وإياهم من المهتدين اللهم اجعلنا وإياهم من المتقين اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا وإياهم من الذين